Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita berada pada halaman yang ke 158 bagian bawah itu perhatikan baik-baik. Seputar apa sih sebenarnya masih seputar kaidah yang dikenal dengan apa? Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama sebabnya. Ada dan tidak adanya hukum tergantung dengan sebabnya. Kata beliau mas'alatun permasalahan yang baru. Hal hunaka farqun bainal illah wal hikmah? Apakah di sana ada perbedaan antara illah dan hikmah? Jadi ilah itu kan artinya sebab atau alasan. Hikmah kan tujuan. Eh, secara bahasa kan gitu ngartikannya. Cuman secara bahasa Arab ada nggak perbedaan antara keduanya? Al ijabah jawabannya perhatikan situ. Laisa bainahuma farqun. Tidak ada antara keduanya perbedaan. Berarti hikmah itu ya ilah, ilah itu ya hikmah. Nah, buktinya apa? Kita lihat nanti. Buktinya sekarang ayat yang sering dengar itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tujuannya apa Allah telah ciptakan jin manusia untuk beribadah. Hikmahnya apa Allah telah ciptakan jin manusia untuk beribadah. Ya enggak? Jadi hikmah dengan ilah itu hampir mirip itu loh. Sambil belum ini, Husain? Jadi hikmah itu tujuan. Ilah itu sebab dan alasan. Alasannya apa Allah telah ciptakan jin manusia? Apa alasannya? Untuk ber ibadah. Sama kan? Apa hikmah Allah Taala ciptakan jin manusia hikmahnya untuk beribadah. Sama kan? Jadi sebenarnya itu tidak ada perbedaan secara apa secara globalnya. Kata beliau, lakin akan tapi al-hikmah takunu illatan ghaiyatan, ghaiyatan. Artinya cuman yang namanya hikmah itu terkadang terjadi sebagai sebab puncak tujuan. Sebab puncak tujuan Allah, Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia, sebab puncak tujuannya apa? Untuk beribadah. Itu loh. Nah. Wal illah qad takunu illatan fa'ilatan. Sedangkan illah yang namanya illah sebab itu kan apa? Bisa jadi dia itu illah fa'ilah. Maksudnya sebab dari suatu akibat itu loh. Paham ya? Bimakna annahu sababun hikmah. Bahwasanya dia itu adalah sebab dikarenakan suatu hikmah. Eh? Sebab Allah telah ciptakan jin dan manusia karena hikmah. Apa hikmahnya? Agar beribadah. Amalum. belum? Jadi caranya gitu caranya. Apa sebabnya Allah telah ciptakan jin dan manusia? Karena ada suatu hikmah. Apa hikmahnya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik peribadatan tersebut ada yang beribadah, ada yang tidak. Yang beribadah masuk surga, yang tidak masuk neraka. Hikmah atau bukan? hikmah. Sekarang apa hikmah di balik ciptaan Allah taala surga dan neraka? Apa hikmahnya? Hikmahnya kalau surga untuk orang-orang yang ber, bertakwa, uiddatul muttaqin. Nah, kalau neraka hikmahnya apa? untuk penghuni penduduk siapa? Penduduk neraka yang menghuni siapa? Orang-orang kufar. Jadi uiddatil kafirin kan itu. Itu hikmah namanya. Nah, kita lihat di sini. Jadi sebenarnya itu mirip itu ya. Li'anal illata qad kuno hiyal ghayah. Karena illah itu sebab atau alasan terkadang dia itu menjadi makna ghayah puncak. Puncak tujuan sesuatu. Eh? Puncak tujuan Allah telah ciptakan jin dan manusia, puncaknya apa, Hasan? Untuk apa? Beribadah itu loh, mirip berarti. Naam. Wa qad takunu hiyas sabab. Tapi bisa jadi illah itu maknanya sebab. Paham Kenapa kok khamr itu haram? Kenapa nabi kalau lebih tiga hari kok suruh menghindari karena haram? Ilahnya apa? Sebabnya apa? Karena iskar. Paham belum? Eh seperti itu. Sebabnya kenapa? Karena iskar. Kan itu. Ya, na'am. Mohon nih ya. Mas'alatun permasalahan baru. Mal illah fi tahrimi safaril mar'ah bi ghairi mahram penting ini. Apa sih sebabnya? Apa sih tujuannya? Apa sih alasannya? diharamkannya wanita safar tanpa mahram, kan perempuan enggak boleh safar kecuali harus sama mahram ya kan? La yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita untuk safar kecuali apa? Harus bersama mahramnya. Hatta para ulama menjelaskan di antaranya siapa yang kita baca kemarin? Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah rahmatullah alaih ketika beliau mensyarah apa itu? Ad-Durusul Muhimmah Beliau mengatakan apa? Hatta haji saja perempuan disyaratkan harus ada mahramnya. Apa belum? Jadi kalau nggak ada mahramnya saat itu dia nggak wajib untuk berangkat haji. Karena tahu, tidak ada mahramnya. Paham ya? Jadi haji itu yang itu ibadah rukun iman yang rukun Islam yang berapa? Yang kelima saja itu pun syaratnya perempuan harus ada mahramnya. Nekat berangkat tanpa mahram berdosa dia. Apa maksudnya? Padahal haji. Naam. Kita lihat sini, al-ijabah jawabannya Kenapa hikmah atau kenapa sebabnya perempuan dilarang safar tanpa mahram? Ewa. Ya Al-ijabah jawabannya Hadza mimma ikhtalafa fihi ulama rahimahullah taala. Ini termasuk perkara yang para ulama ber, berbeda pendapat atau silang pendapat. Faqala ba'dhum sebagian mereka berkata, "Innal illah fi dzalika fitnah." wasyar wal fasad benar. Sebab alasan perempuan dilarang safar tanpa mahram itu karena khawatir timbul fitnah dan khawatir muncul kejelekan dan kerusakan. Karena perempuan kan lemah perempuan itu. Hatta walaupun perempuannya lima orang taruhlah pergi bareng-bareng tanpa laki-laki di situ, itu kalau misalkan diganggu sama laki-laki, kira-kira kuat nggak mereka istilahnya melawan? Kalah gitu loh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu lemahnya wanita tersebut sehingga butuh yang namanya safar itu butuh yang namanya apa? mahram. Seorang lelaki dikatakan mahram atau safar itu kalau pertama berakal, kedua dewasa. Itu syaratnya. Jadi kalau anak kecil nah, yang belum dewasa seperti Muhammad ini misalkan, belum bisa jadi mahram. Paham ya? Nam barakallahu fiikum atau seperti Fadil itu belum bisa untuk, untuk mahram safar belum bisa. Tapi dia mahram secara apa? Secara bahasa mahram buat perempuan tadi itu. Paham ya? Buat ibunya atau buat saudarinya, tapi untuk safar belum bisa. Kenapa harus dua ini dewasa berakal? Pertama kalau misalkan mahramnya gila misalkan. Eh, dijadikan mahram untuk safar. Eh, malah nantinya apa? Ditinggal pergi sama dia, dia gila. Harus berakal. Kedua dewasa. Dewasa itu nanti mampu untuk apa? Mampu untuk menahan dan menolak bahaya yang akan menimpa saudarinya atau ibunya. Faham maksudnya ini? Eh, penting sekali ini. Mahram safar itu enggak boleh anak kecil. Harus besar, dewasa, berakal. Nah, nah sekarang bagaimana Ustaz kalau badannya pendek kekar itu? Dia enggak besar, teman berakal dan sudah dewasa juga. Teman pendekan ada juga orang yang pendek itu enggak tinggi itu loh. Kita katakan selama dia itu mampu dan juga dewasa berakal tidak masalah untuk ukuran badan itu. Paham ya? Selama dia mampu, mampu untuk melindungi, melindungi mahramnya tadi itu. Naam. Ikhwan fillah azan wa zakumullah, kita lihat sini. Wa idza kana ma'aha rijalun katsirun aw nisaa wa kanat aminatan fala ba'sa ini. Penting ini. Kalau di sana bersama dia itu lelaki yang banyak. Paham ya? Nah, maksudnya dia enggak sendirian, lelaki yang banyak itu otomatis ya lebih baiknya kalau mahram karena ini nanti berkaitan pendapat ya. Ada pendapat yang mengatakan kalau perempuan enggak sendirian tapi ada laki-laki yang lain itu enggak masalah katanya walaupun bukan mahramnya. Kita katakan tetap bahaya. Kita lihat di sini. Aunisa atau banyak perempuan, seribu perempuan, perempuan semuanya. Selama aman dari fitnah, tak masalah katanya. Ini pendapat hada ikhtiar Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wal qaul tsani pendapat yang kedua, perhatikan baik-baik ini. Annana la nadri hal hadhihi al illah aw syai' akhar. Kita enggak tahu sekarang. Apakah ini dinamakan illah sebab alasan atau sesuatu yang lain? Atau sesuatu yang lain kita enggak tahu. Wal illah idza kanat amatan, illah itu sebab atau alasan kalau umum sifatnya, saral hukum aman. Hukumnya pun juga umum. Wa indi fil waqtil hadir khasatan, penting ini catatan ini. Dan menurutku, kata beliau, menurutku di waktu sekarang ini secara khusus annal aula alqaul bil man'i mutlaqan. Yang paling pantasnya pendapat yang melarang perempuan keluar tanpa mahram secara mutlak. Paham belum? Pendapat yang mengatakan apa? Nah, barakallahu fiikum perhatikan baik-baik apa pendapat yang mengatakan bahwasanya apa haramnya perempuan safar tanpa mahram secara mutlak. Kenapa? Karena sana banyak fitnah, banyak pembegal, perampok, eh? banyak juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab, inginnya merusak kehormatan wanita kan itu. Jadi butuh mahram. Paham ya? Butuh mahram. Ini pendapat yang bagus sekali. Jadi kalau perempuan upayakan ya kalau kita punya ibu, punya saudari perempuan Nah, barakallahu fikum bayangkan kalau safar harus disertai dengan mahram. Karena apa? Larangannya jelas, la yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Enggak halal bagi seorang wanita safar tanpa mahram. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, Allah musta'an. Mas'alatun permasalahan yang baru, mal illah fi tahrim tahrim taswir, penting juga ini. Apa sih sebabnya? pengharaman gambar makhluk bernyawa itu sebabnya apa? Sebabnya apa alasannya kok haram itu loh? Eh? Gambar kelinci kok haram? Gambar manusia kok haram? Gambar makhluk hidup kok haram? Sebabnya kenapa? Ilahnya apa? Alasannya apa? Al-ijabah alasannya al ilah kita tahrim taswir mukhtalafun fiha. Sebab atau alasan eh, yang haramnya gambar tersebut atau diharamkannya gambar itu para ulama silang pendapat. Tila ada yang mengatakan khaufan minal fitnah, khawatir timbul fitnah. Fitnah apa? Syirik. Misal taswir al-udama wal umara wa masyhadalik. Seperti apa? Memfoto, memotret, menggambar para pembesar, para pemimpin dan yang semisalnya mimma yukhsha'an yu'bad ba'da zaman. Dikhawatirkan nanti setelah waktu yang akan datang disembah. Paham itu khawatirnya. Karena sana'a kaum Nuh, sebagaimana diperbuat oleh kaum Nuh. Dulunya enggak ada masalah, tapi mereka kan menggambar, memahat, membuat patung, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Setelah meninggal disembah oleh mereka. Apa maksudnya? Dan sekarang ada bukti ada bukti, sudah ada benih kesyirikan yang mungkin antum tidak terasa atau kita enggak terasa. Gambar orang tua, gambar keluarga misalkan pernikahan yang ditempel di tembok-tembok itu Coba kalau misalnya gambarnya gambar orang tua, antum ambil gambarnya atau injak-injak, marah enggak orang tua? Marah nggak biasanya? Marah. Lah ngapain marah kalau bukan pengagungan? Padahal gambar, ya enggak? Kalau nggak ada pengagungan santai aja bakar pun nggak masalah. Menggambar, ya enggak? Tapi ketika dia marah karena gambar tadi diinjak-injak, berarti ada pengagungan. Nah itu. Benih kesyirikan enggak ada di situ, hati-hati. Paham ya? Nah kalau fikum seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi kesimpulannya Nah, larangannya kenapa? Karena khawatir timbul fitnah. Eh, menggambar, memfoto itu haram. Gambar makhluk bernyawa haram. Ingat baik-baik. Sekarang banyak para dai yang mengaku apa? Salafi padahal bukan salafi itu selfie. Paham ya? Banyak yang mengaku salafiyah bukan selfiyah. Paham ya? Nah, bukan sunni salafi itu sini selfie. Allah mustahil. Banyak kan bukan sunni salafi sini selfie. Ayo, banyak sekali seperti itu foto dulu ustadznya yang mau ngajar. Akhirnya banyak fitnah terjadi. Dulu zaman saat itu ya kurang, kurang lebihnya 15 tahun yang lalu, yang ana masih ingat aja ya. Itu dulu kalau taklim itu perempuan akhwat di balik tabir, di balik hijab nggak nampak sama sekali. Nyatat yang disampaikan ustadznya. Zaman sekarang seperti para dai roja lah taruhlah atau Yufit TV atau An-Nasihah atau yang semisalnya orang-orang yang mengaku harus sunnah itu sekarang di balik layar, di balik tabir itu, di balik hijab itu ada layar. Jadi ustadznya ini ketika ngajar dinyalakan di situ, akhwatnya pada ngelihat wajah ustadznya. Ustadznya gini aja. Alhamdulillah. Nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kan dilihat sama akhwat di balik layar tadi itu. Fitnah terjadi di mana-mana. Ana dapat kabar ini sekedar apa? Selingan kisah biar antum tuh paham. Ada ikhwah cerita istrinya terfitnah dan ustaznya gara-gara apa? Belajar lewat gambar tadi itu. Paham ya? Sekarang perhatikan Mbak Ebe, orang ketika belajar tuh nyari gambarnya atau nyari apa? Ilmunya bukan gambarnya. Ini perhatikan ini ya. Eh, mafhum soal ini? Esan? Eh, handalnya? Nah, ini akhwat ini eh, sampai terbawa dalam mimpi ustadznya ini. Tadi malam ana mimpi ketemu ustadz fulan katanya. Sampai seperti itu bayangkan. Karena fitnah tadi itu. Coba kalau misalkan belajar dengar suara atau audio, nggak mungkin terfitnah. Ada juga yang terfitnah bajunya. Mas, buat beli baju coba seperti Ustaz Fulan itu. Eh, kira-kira nah, suami cemburu nggak? Cemburu kalau normal. Paham ya? Kalau normal cemburu dia. Nah, ini menunjukkan fitnah. Ini sekedar selingan. Gambar masuk bernyawa itu hukumnya haram. Eh, upayakan semaksimal mungkin kita mampu menghapus-hapus karena inti gambar itu kepalanya atau badannya? Kepalanya Rasulullah mengatakan innam surah ya ra's. Fa idza qutiya ar-ra's fala surah. Gambar makhluk bernyawa itu haram karena kepalanya itu. Kalau sudah dipotong kepalanya, dipadamkan kepalanya, dihancurkan kepalanya, maka enggak ada gambar yang haram karena situ. Paham maksudnya ya? Misalkan kita punya anak kecil, beli boneka, tafadhal silakan patahkan kepalanya. Paham ya? Jangan boneka dibawa ke rumah ini bawa boneka panda itu ya, sar atau boneka Hello Kitty Wini tepuh, Paham ya? Nah, <laughs> musta'an besar itu bawa ke rumah jangan, haram. Patahkan kepalanya, bakar kepalanya tanpa kepala, tafadhol. Karena kita ini punya kemampuan. Paham ya? Anak harus dididik itu haram gambar bernyawa. Kecuali apa? KTP, paspor, kartu identitas, uang. Itu bukan urusan kita. Mereka-mereka yang berdosa yang mengharuskan. Kenapa kok demikian? Karena kalau seandainya ada peraturan baru, nah barakallahu fikum bagi rakyat sipil semua warga negara Republik Indonesia diperbolehkan bikin KTP tanpa foto. Foto nggak kita? Nggak akan foto, tapi nggak ada gitu loh. Paham belum? Kalau sekarang ada ada mata uang, uang diizinkan pemerintah hapus gambar kepalanya, kita hapus itu loh. Tapi sekarang kalau antum lihat uang gambar Soekarno Hatta warna merah itu, antum hapus kepalanya, Pak. Beli, Pak. Pakai uang yang dihapus kepalanya kira-kira laku nggak kira-kira? Enggak laku dolar yang gambarnya rambutnya pang itu. Paham ya? Nomor 100 dolar itu ya. Antum hapus kepalanya, enggak laku gitu loh. Itu urusan mereka, tapi kalau bukan darurat jangan. Selfie, foto, kemudian gambar ini, gambar itu. Disebutkan dalam hadis itu kalau terpaksa harus gambar seperti hayat syajar, syajarah. Seperti keadaan pohon. Pohon itu kan enggak ada kepalanya. Paham ya? Sekarang ini ujiannya besar sekali. Dikit-dikit ada kepala, ada hidungnya, ada mulutnya, mobil-mobilan juga ada ya mobil-mobilan gambarnya ada kepalanya ada hidungnya ada mulutnya tomat pun juga dikasih kayak gitu gambar-gambar itu ya Allah musta'an ini namanya ujian barakallahu fikum kembali ke inti pembahasan kita bahwasanya ilah sebab haramnya gambar makhluk nyawa itu khawatir muncul fitnah itu kesyirikan dan itu sudah terjadi wakilah ada yang mengatakan juga innal illah al-ishtirak fi rububiyah sebab alasan itu karena ada ishtirak ikut campur berserikat dalam masalah rububiyah menciptakan Allah telah mencipta dia ikut mencipta. Enggak enggak mencipta kok ini cuma gambar. dilarang itu kan gambar pakai pena, pakai pensil katanya dilarang. Kalau pakai kamera enggak kita katakan orang itu gagal paham. Sekarang lebih nampak persis mana kira-kira? Menggambar dengan pena, pensil atau dengan kamera? Lebih mirip mana? Kamera jelas sekali. Itu kok dikatakan beda. Siapa yang bedakan? Sama, haram. Hati-hati ya, haram. Antum punya sabun, sampo atau yang lainnya mampu dihapus kepala, hapus kepalanya. Amin ya, jangan dibiarkan ada nih nah lingkungan kita. Kalau uang tadi itu darurat bukan berarti dipamerkan di meja itu enggak. Tetap disimpan di dompet misalkan. Paham ya? KTP simpan di dompet juga. Tapi kalau dipamerkan di meja kan enggak enggak enggak anu, boleh. Eh di rumah karena ini darurat akhirnya di depan di meja semuanya Soekarno Hatta semua ini dipamerkan itu misalkan. Ya enggak boleh, haram. Nah, karena apa? Kita enggak enggak apa? Enggak melindungi dan juga tidak menjaga. Kita lihat sini, haitsu yakunu hadzal musawwir yuridu an yudahillah azza wa jalla fi khalqihi wa fi takwinihi. Yaitu dengan alasan si penggambar ini ingin menandingi Allah taala di dalam penciptaannya dan juga penyusunannya, bayangkan. Mirip. Foto itu juga mirip ya, kamera itu, persis sekali. Nah, kalau video itu kan bukan gambar Ustaz. Lah terus apa? Video itu kan kayak cermin katanya. Kita katakan bakar kameranya, ambil cermin. Enggak mau dia. Karena dia sudah mengatakan video itu seperti cermin. Kita katakan beda. Kalau video itu nyimpan. Cermin nyimpan enggak kira-kira? Antum bercermin itu gambar antum tersimpan cermin enggak? Enggak, kalau video tersimpan itu loh. Kalaupun antum enggak tersimpan situ, tapi kan aplikasi di situ kan tersimpan di sana yang punya alat tadi itu. Video call misalkan, WhatsApp atau Telegram, nelpon, sama-sama pandang ini. Itu kan cermin Ustaz. Kita katakan enggak benar. Yang punya aplikasi ini siapa tahu enggak kita? Aplikasi video call ini siapa yang punya? Orang-orang kufar mungkin itu loh. Di sana ada tercetak dan juga apa? tersimpan itu loh. Antum enggak tahu. Itu yang dikuatkan Syekh Muhammad Hizam, atau video call pun dihindari. SMS, audio, suara tafadhal. Lah kalau mau ketemu bagaimana? Ketemu datang langsung. Paham ya? Jangan sampai banyak alasan akhirnya apa? Mengharam menghalalkan sesuatu yang haram. Ini lihat ancamannya ini. Wa hadha dalal 'alal hadits fi qoulihi sallallahu ashaddun nasi 'adaban yaumil qiyamah al-musawwirun alladziina yudahuna bi khalqillah. Allahu musta'an. Manusia yang paling dahsyat azabnya di hari kiamat adalah apa? Para penggambar makhluk bernyawa yang mereka menandingi ciptaan Allah taala. berarti kita enggak boleh selfie, enggak boleh. Antum kalau mau foto, foto aja pohon itu sendirian. Foto aja pemandangan itu sendirian. Boleh nggak memfoto ikan sudah mati kepalanya juga difoto gitu? Hah? boleh nggak? Kata orang boleh karena nggak ada nyawanya lagi katanya. Larangannya itu kan kalau gambar makhluk bernyawa. Ini ikan sudah mati ini, berarti nggak ada nyawanya. Boleh nggak? Ini subhat mereka seperti itu. Boleh ini kan nggak ada nyawanya katanya. Katanya larangannya itu gambar makhluk bernyawa. Lah ikan sudah mati ada nyawanya nggak? Berarti boleh tetap nggak boleh kembali hukum asal aslinya di nyawanya tutup kepalanya foto tafatur silahkan paham ya jadi semuanya harus serba hati-hati antum jual beli online tafatur tutup kepalanya jangan mudah mudahan nah barakallahu fikum seperti itu kita lihat sini ada nggak ancaman yang lain banyak di antaranya apa la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb aw fihi kalb wala surah malaikat enggak masuk dalam rumah yang di dalamnya ada anjingnya dan yang ada gambar makhluk bernyawa. Masa kita mau menghalang-halangi malaikat masuk rumah? Belum. Jadi semuanya harus diatasi, harus ada yang namanya pengendalian diri. Paham ya? Kalau cuma beli sepedol itu harganya murah. Pilox pun tidak dibutuhkan, beli juga. Untuk apa? Menghapus gambar makhluk bernyawa. Rasulullah mengatakan Ali bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "La tada' suratan illa tamastaha, wa la qabran musyrifan illa sawaitah." Jangan kamu meninggalkan gambar makhluk nyawa kecuali hapus kepalanya. Dan jangan meninggalkan kuburan meninggi kecuali diratakan. Kalaupun ditinggikan sejengkal saja. Paham ya? Itu pun apa? Enggak perlu dikapur, enggak perlu kasih nama. Paham ya? Kuburan fulan bin fulan enggak perlu. Ya cukup ditandain batu kira-kira tandanya ini kuburan sepulan enggak masalah, tapi nama enggak perlu. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat lagi. Wa bina'an ala hadhil illah qala ba'dul ulama dibangun di atas sebab ini para ulama sebagian ulama berkata inna kulla syai'in la yakhluquhu illallah wa taswiruhu haram. Sama-sama ada yang mengatakan sesungguhnya segala sesuatu yang tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah maka menggambarnya haram. Biji-bijian pun haram juga katanya. Biji-bijian haram. Nah, gambar tempe haram. Karena ada kedelainya, kedelai kan kita ada yang bisa menciptakan selain Allah Taala. Ya enggak? Gambar apa? Nah, barakallahu fikum eh, semacam buah apa itu ya? Anggur haram. Karena ada yang menciptakan anggur manusia. Ada nggak nggak ada yang menciptakan Allah Taala. Ini terlalu luas kalau ini, ini. Terlalu luas. Kata lihat nanti kesimpulannya. Hatta syair bahkan gandum, walbur gandum pun wa itu haram. Karena siapa yang mampu menciptakan gandum? Allah taala. Ini terlalu luas kalau ini. Wa hadza qaulun Mujahid rahimahullah taala. Ini pendapatnya Mujahid bin Jabir muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa sadalla biqauli ta'ala fil hadits qudsi berdalilkan dengan ucapan Allah taala dalam hadits qudsi yakhluqu habatan aw liyakhluqu sya'iratan hendaknya dia menciptakan biji-bijian atau menciptakan apa? Na barakallahu fikum, na biji gandum. Lakin ba'duhum qal akan tetapi sebagian mereka mengatakan inna hada ala sabili misal ini dalam bentuk contoh saja yakni annahum la yaqdiruna an yakhluqu wala syai'a alladzi laysa fi ruh. Maksud itu mereka benar-benar enggak mampu gitu loh. Kan nanti diperintahkan di hari kiamat kelak diperintahkan untuk apa? Untuk menghidupkan. Ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa-apa yang kalian ciptakan yang gambar. Enggak mampu. Meniupkan roh enggak mampu. Bayangkan hati-hati jangan sembarangan ya. Gambar makhluk penyewa haram walaupun bentuknya unyil. Unyil itu kartun, unyil. Dulu anak pernah dengar Eh, fatwanya memang bisa dikatakan menggelikan fatwanya itu. Katanya kalau gambar makhluknya kalau unyil bentuknya unyil kartun enggak masalah katanya. Enggak ada kepalanya enggak? Walaupun ada kepalanya kalau unyil kartun enggak masalah. Kita katakan itu rincian dari mana lagi itu. Selama ada kepalanya haram. Paham ya? Wong bentuk unyil kartun sama aja. Kardus pun atau bikin ada kepalanya kemudian ada kan, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya haram gitu loh ya. Jadi semuanya harus berhati-hati. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi yakni bahwasanya annahum melayat diruna an yakhluqu maksudnya mereka enggak mampu menciptakan wala syai' alladzi laysa fihi ruh yang enggak ada ruhnya aja enggak mampu wa amal muharram ini penting catatan kaki ini catatan yang penting ini wa amal muharram pun yang diharamkan wa huwa alladzi fi ruh yang ada ruhnya yang haram itu yang ada ruhnya gambar makhluk bernyawa liqaulihi sallallahu kullifa an yanfukh fihi ruh wa laysa bin nafikh nanti di hari kiamat dibebankan dia dibebankan tanggung jawab untuk meniupkan roh padahal dia nggak mampu meniupkan apa? Roh. Paham belum? Jadi hati-hati. Antum sekarang mungkin belum berkeluarga, belum berkeluarga, belum punya anak. Nanti kalau punya anak, anak itu kadang minta, "Bi, Umi belikan boneka." Nah, itu ujian bagi kita kalau kita mampu menahan, jangan dibelikan boneka. Cari alasan yang lain. Kalau anak perempuan dibelikan apa? Masak-masakan. Kalau anak laki-laki dibelikan mobil-mobilan. Diarahkan ke yang lain. Paham ya? Kalau antum belikan boneka tali boneka tanpa kepala kalau ada. Paham ya? Nah, boneka apa yang tanpa kepala kira-kira? Boneka apa contohnya? Tanpa kepala. Ada enggak kira-kira? Jarang sekali kan? Jarang sekali kalau ada tafadhol, tapi kalau enggak ada terpaksa beli boneka patahan kepalanya itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Karena sekarang hampir semuanya dikasih hidung, mulut, eh, kemudian apa? Nah, mata itu. Mobil-mobilan kayak gitu juga modelnya. Allahul musta'an, bala, imtihan, ujian. Ini hadisnya sahih ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya barakallahu fikum, dibalik pengharaman sesuatu itu pasti ada hikmahnya dan ada alasannya bukan semata-mata pengharaman secara mutlak. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.